Yang pertama adalah setan. Sudah kita terangkan di hari Selasa yang lalu <clears throat> penyebab utama turunnya iman adalah karena gangguan setan. Kedua, ad-dunya wa fitnatuha ad-dunya wa fitanuha dunia dan fitnah fitnahnya diungkapkan oleh mualif dengan kata-kata fitan fitan jama' dari fitnah yang menunjukkan fitnah dunia itu banyak tidak hanya satu dua jenis satu dua macam satu dua rupa tapi banyak. Dan inilah penyebab eksternal yang kedua yang mempengaruhi iman. Kenapa fitnah-fitnah dunia bisa menurunkan iman dan bisa melemahkan iman? Karena menyibukkan manusia dengan kesenangan dunia yang sifatnya fana menghabiskan seluruh waktu mengejar dan mencari dunia menghabiskan seluruh waktu untuk menikmati kelezatan-kelezatan dunia yang melalaikan tidak hanya waktunya yang habis untuk dunia, tapi seluruh potensi jiwanya, fikirannya, juga perasaannya, juga cita-cita hidupnya, itu ditujukan untuk meraih dunia dan kemewahannya. Setiap kali minat seorang hamba dan keterkaitan hatinya kepada dunia semakin besar, semakin kuat, maka semakin lemahlah semangat ketaatan dia kepada Allah dan semakin berkuranglah imannya. Karena cita-citanya duniawi. Kalau cita-citanya untuk bahagia di dunia, dia nggak minat terhadap apapun yang berbau akhirat. Sedangkan agama ini umumnya mensupport manusia untuk bahagia di akhirat. Seluruh ibadah ditujukan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Makanya pas ibadah ah ini untuk akhirat eh Cita-cita saya mah ukur di dunia atau akhirnya ibadah itu tidak semangat, tidak minat, tidak berselera, akhirnya malas. Akhirnya dia merasa berat. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid wa ala qadri rugbatil abdi fid dunya wa biha yakunu tathaquluhu an ta'atillah wa talabil akhirah kata Imam Ibn Qayyim se selaras atau sejalan atau sesuai dengan kadar minat seorang hamba terhadap dunia selaras dengan kadar keriduan seorang hamba terhadap dunia maka sebesar itu pula rasa berat dia terhadap ketaatan kepada Allah dan terhadap upaya mengejar akhirat semakin seseorang minatnya kepada dunia semakin besar semakin malas ibadah semakin malas taat, semakin berat untuk mengejar akhirat. Itu kata Imam Ibn Qayyim. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala yang hakim dan khabir mencela dunia dalam banyak ayat di dalam kitabnya menerangkan tentang hinanya dan rendahnya dunia di banyak ayat Contoh surah Al-Hadid ayat 20 menggambarkan singkatnya kesenangan dunia. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah bahwa hanyalah kehidupan di dunia ini sekedar main-main, sekedar kelalaian, sekedar perhiasan, sekedar saling berbangga-bangga di antara kalian, sekedar saling memperbanyak dalam hal harta dan anak-anak. Jadi di sini disebutkan beberapa sifat dari dunia. Dunia ini cuma main-main, dunia ini cuma kelalaian, perhiasan. Dunia ini saling bangga, saling memperbanyak harta dan anak-anak. Nah, lalu oleh Allah dikatakan kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabata. Nabatu seperti air hujan yang turun ke dunia terus membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh yang menakjubkan para penanamnya. Yang menanam tumbuh-tumbuhan itu puas, takjub, ya. Apa setelah itu hijau, setelah itu kering si tumbuhan itu. Fatarahu musfarra lalu engkau lihat dia menguning. Daun-daunnya menguning summa yakunu hutama lalu setelah itu berguguran dan mati si tumbuh-tumbuhannya itu mati ya itulah perjalanan atau gambaran perjalanan kehidupan di dunia singkat sesingkat tumbuhan tersebut sab dipelakeun gitu ya disiram dengan air kadang dipupuk tumbuh menakjubkan hijau berbunga berbuah setelah itu menguning kemudian mati sudah sesingkat itu kehidupan di dunia wa fil akhirati adzabun syadidun wa magfiratun minallahi wa ridwan padahal eh, sedangkan di akhirat ada azab yang sangat pedih dan ampunan dari Allah serta keriduannya. pilihannya hanya dua dapat azab yang sangat pedih atau keriduan Allah Azza wa Jalla serta ampunannya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur dan kehidupan di dunia ini tiada lain kecuali sekedar kesenangan yang menipu. Al-Hadid 20. Lihat Al-Kahfi 4546. Karena ayat ini minimal kita baca sepekan sekali mestinya sudah familiar dengan ayat ini. Surah Al-Kahfi kita baca minimal sepekan sekali. Kapan? Malam Jumat atau hari Jumat ya. Allah berfirman dalam 45 dan 46 wadrib lahum masalal hayatid dunya كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على الشيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات khairun 'inda rabbika thawaba wa khairu amala. Berikan kepada mereka permisalan tentang kehidupan dunia ini. Itu seperti air yang turun dari langit lalu bercampur ke dalam tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Fasbaha hashima setelah itu jadilah tumbuh-tumbuhan itu kering tadruhu lalu ditiup angin dan gugur si daun-daunannya. Itu hanya itu sesingkat itu tuh usia dari tumbuh-tumbuhan. Tadinya kecil, kemudian diberi air hujan, tumbuh subur sampai puncak masa suburnya terlewati, layu menguning kemudian mati. Sesingkat itu. Itulah gambaran kehidupan di dunia, ya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu gambaran dunia fana, hancur, lenyap. Ayat berikutnya Allah menjelaskan apa yang abadi. Allah menyatakan al malu wal banun zinatul hayati dunia harta dan anak-anak sekedar perhiasan dari kehidupan di dunia wal baqiyatus salihat khairun inda rabbik sawaba sedangkan keabadian amal soleh Masalah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia yang singkat tadi itu lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik pula pengharapannya. Maksudnya sesuatu yang lebih baik untuk diharapkan akan terjadi akan kita nikmati. Itu di akhirat. Itu amal-amal soleh Dan amal soleh bisa dilakukan umumnya tanpa biaya ada yang dengan biaya contohnya apa? Haji umroh atau zakat infak sodakoh iya. Tapi umumnya tidak pakai biaya, tidak harus pakai tenaga yang besar seperti sholat nggak perlu tenaga yang besar ngaji seperti ini perlu biaya nggak perlu ya naik angkot tapi nggak sebesar nggak seberapa besar Perlu tenaga enggak? Enggak, enggak perlu. Cuma duduk merem sampai turun, duduk lagi di masjid merem lagi. Pulang begitu juga. Enggak harus keringetan <laughs> ya. Enggak harus keringetan. Tapi balasan dari sesuatu yang enteng tadi abadi di akhirat. Keluar masuk WC juga itu bisa menghasilkan keuntungan yang abadi. Asal keluar masuk wc menerapkan adab sunnah. Ketika masuk bagaimana, keluar bagaimana, doanya bagaimana, di dalamnya bagaimana, itu amal soleh. Ya. Dalam surah ar Raad ayat 28 Allah berfirman, "Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mataa. Mereka berbangga-bangga dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan di dunia ini dibanding akhirat tiada lain kecuali hanya kesenangan yang sebentar yang sesaat. Dalam surah Yunus ayat 7 dan ayat 8 Allah berfirman, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Hati-hati jangan sampai kita seperti yang diterangkan di dalam ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, dengan Allah Padahal pasti akan bertemu ya. Semua orang baik mukmin ataupun kafir kelak di akhirat bertemu dengan Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak menginginkan pertemuan itu. Walaupun pasti itu bertemu. Nah, tidaklah semata-mata mereka tidak menginginkan bertemu dengan Allah kecuali pasti punya dosa tuh. Kecuali pasti punya kesalahan yang menyebabkan nggak mau ketemu. Jangankan dengan Allah dengan orang saja di dunia ya kita umpamanya punya dosa kepada orang lain segan wegah takut untuk bertemu. Karena Allah sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Membenci pertemuan dengan kami dan mereka rida dengan kehidupan dunia watmaan nubiha dan mereka merasa tenang tentram dengan kehidupan di dunia dan mereka orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami jadi lihat ada empat kriteria yang menyebabkan seseorang ini akan binasa kelak pertama tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah karena banyak dosa yang kedua ridho terhadap kehidupan dunia. Ketiganya tenang dengan kehidupan dunia ini. Keempat lalai dari ayat-ayat Allah. Apa kata Allah balasan yang Allah berikan kepada mereka? Ulaika ma'wahumun nar bimakanu yaksibun. mereka lah orang-orang yang akan menempati tempat tinggal dalam neraka karena apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia. Empat tadi Dalam At-Taubah 38 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ما لكم إذا قيل لكم إذا قيل لكم انفروا إلى إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ini bila dikatakan kepada kalian keluarlah kalian di muka bumi. Keluarlah kalian di jalan Allah untuk berjihad. Lalu kalian merasakan berat Seolah-olah tubuh ini menempel di tanah, enggak mau bergerak, enggak mau pergi, enggak mau keluar, enggak mau jihad. Apakah kalian ridho terhadap kehidupan di dunia dibanding akhirat? Padahal tidaklah kehidupan di dunia ini dibanding akhirat kecuali sangat-sangat sangat sedikit. Dunia ini sangat sedikit. Bagaimana sedikitnya dunia dibanding akhirat sering saya gambarkan dari beberapa segi. Pertama, dari segi waktu. Berapa lama waktu hidup kita di dunia? Anggaplah keihwan keahwat ini 100 tahun. Dengan bonus itu juga. Setelah 100 tahun mati. Kemana kita pergi? Ke alam barzakh ya, alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama kita di alam kubur sampai kiamat? Wallahu a'lam. Mungkin 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, ribu tahun, sejuta tahun, mungkin kita nggak tahu kapan kiamat. Yang jelas kayaknya lebih dari 100 tahun deh. Karena tanda-tanda kiamat besar belum belum muncul ya. Kalau tanda-tanda kecil ya sudah. Tanda-tanda besar yang dimulai dari keluarnya Dajjal Anatullahi alaih belum. Apalagi yang terakhir, yang terakhir apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang masih di mana? Masih di timur terbitnya. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu sudah sangat dekat ke hari kiamat 120 tahun lagi lama ya itu yang paling akhir jadi mungkin kiamat masih lama terjadinya mungkin ratusan ribuan tahun atau jutaan tahun yang akan datang kita tidak tahu itulah lamanya kita di alam kubur anggaplah kita patok Hidup kita di alam barzah sampai kiamat ribu tahun umpamanya atau 1.000 tahun. Lama sebentar dibanding 100 tahun. Lama. Jadi 100 tahun itu sebentar. jeng dari 100 tahun kita hidup di dunia apa senang terus? Tidak ya. Ada sedihnya, ada menderitanya, ada nangisnya, iya. Ada risau dan galaunya, iya. Mungkin banyak risau galaunya tuh. Apalagi orang yang baper. Kalau anak muda begitu istilahnya <laughs> tuh. Apalagi orang yang sensi. Sedikit ada sesuatu langsung dia merasa nggak enak hati, gitu kan? Kebawa-bawa perasaan risau dan galau dia. Di dunia tidak senang selamanya, tidak bahagia selamanya, tidak tertawa selamanya. Walaupun terus terang, kita lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Kalau menangis belum tentu sebulan sekali atau setahun sekali, tapi tertawa mati tiap hari. Sehari kadang-kadang lebih dari sekali dua kali. Tapi Menangis bukan satu-satunya tanda penderitaan, tanda kesedihan. Tidak semua orang yang menderita menangis ya. Ada yang diem, ada yang pasif, ada yang cemberut gitu. Tidak harus nangis. Jadi di dunia yang seratus tentu itu kita tidak selama-lamanya bahagia, senang dan gembira. Banyak sedihnya. Terus seratus tahun lagi. Dibanding di akhirat entah berapa ribu tahun. Dibanding di alam barzah jauh lebih lama di alam barzah. Setelah kiamat terjadi kemana kita pergi? Ke akhirat. Kita mengalami proses yang sangat mengerikan. Dimulai dari dikumpulkannya di padang masyar, Ada hisab ada timbangan, ditimbang amal-amal perbuatan kita, ada dibagi-bagi catatan-catatan amal, ada nyebrang sirat di atas neraka sampai berakhir di terminal akhir, di kampung akhir dari kehidupan kita, surga atau neraka. Itu selamanya, tidak ada masa akhirnya, itu akhirat. Di dunia cuma 100 tahun, itu dengan bonus. Di alam barjah entah berapa ribu tahun. Di alam akhirat selama-lamanya. Nah itulah kampung yang sebenarnya bagi kita. Tempat hidup yang sebenarnya bagi kita. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia bukan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan sementara. Karena kita akan mati. Tidak mati juga kita akan melemah. Akan mengalami banyak penderitaan di samping ke kesenangan, kebahagiaan. Iya, tapi pasti-pasti akan mati. Tapi di akhirat nggak ada mati-matinya lagi. Dan selamanya kita hidup di akhirat. Kalau demikian bisa nggak dibandingkan kehidupan di dunia dengan di akhirat? Enggak. Kalau ada orang yang menyatakan harus seimbang dong untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud seimbang itu gimana? 50-50? Setengah-setengah? Kalau setengah-setengah enggak imbang. Terlalu gede ke dunia ya. Harusnya kalau mau seimbang sok dihitung berdasarkan prosentase Akhirat 100%. Dunia berapa? Mungkin 0,0000 sekian persen. Nah, kalau mau seimbang mah harus lebih banyak waktu untuk akhirat daripada dunia. Harus adil antara ke dunia dengan ke akhirat. Adil itu maksudnya gimana rata-rata gitu 50-50 gitu? Nggak adil itu. Sama aja dengan kita punya anak yang baru tiga tahun dengan punya anak yang sudah mahasiswa. Harus adil. Kalau sehari si mahasiswa dikasih 50 eh, ribu, si bayi juga 50 ribu. Adil enggak? Enggak. Kebutuhannya beda. Yang dua tahun, tiga tahun mah cukup dua ribu maksimal lima ribu tuh untuk jajan. Kalau lima ribu dikasih ke mahasiswa nyengir dia. Ini angkot aja cuma sejalan, sekali jalan pulangnya nyeker kan gitu. Padahal kuliah seharian nggak adil, nggak imbang itu. Kebutuhannya beda. Jadi kalau mau imbang antara dunia dan akhirat, harusnya lebih banyak ke akhirat. Karena akhirat mah abadi. Dari segi waktu, dunia mah cuma sementara, ya. Tapi banyak orang yang mengorbankan kehidupan abadi di akhirat sekedar untuk mengejar keuntungan dunia yang sementara. jeng tekah kejar juga ya teteh kebanyakan banyak. Itu dari segi waktu. Kedua dari segi kenikmatan, nikmat di alam dunia semu dan sangat terbatas serta berakhir dengan kebosanan. Senikmat apapun kenikmatan di alam dunia ada bosannya itu. Orang makan yang enak setiap hari dengan daging terus, udah bosan itu. Sekali-sekali ingin dengan pedak ingin dengan tempe tahu gitu ya ingin dengan sambal goang dicocolkan ah seperti itu coba umpamanya aktivitas yang paling menyenangkan paling enak tidur oh, kayaknya kalau tidur enak cok tidur seharian daliura tuh iya tiap hari kerjanya aja apa tidur nggak lagi nikmat ya Sekali-kali ingin bergerak, ingin lari, ingin jalan-jalan, ingin ini, ingin itu. Itu di dunia. Adapun di akhirat, nah sekarang di dunia orang cantik, orang umpamanya ganteng, orang atletis, nah, terus lama-lama menurun kecantikannya. Kulit yang tanya kenceng jadi peot. Ya. Rambut yang tadinya hitam mengkilap menjadi memutih. Gigi-gigi yang tadinya lengkap dan beres jadi apa? Ompong, ya. Pokoknya istri yang tadinya ya cantik ya seksi lamun ditutup diharap siap Tadinya tuh disawang titukang lenjang ditilik tigigir lenggik gelisna kawan tiwanti endahna kabina-bina kutu sama itu jangan disebut lagi <laughs> sama tuma pokoknya sudah begitu nanti setelah punya anak setelah punya suami sudah tua ya jadi beda lagi tidak seseksi tadi jadi budayut jadi peot Ketika senyum tadinya bikin jantung deg-degan, sekarang mah bikin takut yang melihat. Itu ada perubahan. Adapun di akhirat, kecantikan ketampanan berubah bertambah ketika terkena angin surga tuh sehingga ketika seorang suami laki-laki di akhirat di surga pergi keluar meninggalkan istrinya sebentar, terkena angin surga, ketampanannya bertambah. Ketika pulang kembali menemui istrinya, kata istrinya, demi Allah engkau jauh lebih ganteng daripada tadi ketika engkau meninggalkan aku. Kata suaminya, demi Allah engkau pun jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkan kamu tadi ini tambah cantik, ini tambah ganteng, terkena angin surga, maka rasa cinta kasih sayang di antara keduanya bertambah lebih lagi daripada sebelumnya. Begitu terus tuh di akhirat. Bukannya berkurang malah ber bertambah. Tidak ada kebosanan di akhirat karena kebosanan itu apa? Penderitaan dan penderitaan tidak ada di surga. Ah bukan mah nikmat tadi di mah ya. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini ucapan orang yang jauh lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kata beliau, wallahi mal faqru akhsha alaikum." Walakin yakhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatunafisuha kama tunafisuha wa tuhlikukum kama ahlakatshum muttafaqun alaih wa fil lafdhin lahum kama alahatskum. Kata Rasul SAW, demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian ni umat Islam kalau ditimpa kemiskinan, kefakiran, tabah lo. Sabar, tangguh. Kalau ditimpa kefakiran, kemiskinan, mendekat kepada Allah. Malam bangun, tahajud, siangnya saum. Yang dia baca yang dia pegang terus adalah mushaf. Bibirnya hanya melantunkan kalamullah ataupun zikir. Tidak disibukkan oleh kehidupan dunia, duniawi. Mau dagang nggak punya modal. Mau kerja ke sana kemari ditolak-tolak terus. Waktunya lebih banyak untuk mendekat kepada Allah. Itu kalau fakir, kalau miskin. Tapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibukakan, digelontorkannya bagi kalian kesenangan dunia. Sebagaimana dunia ini telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-lomba menikmati kehidupan dunia sebagaimana orang sebelum kalian sudah berlomba-lomba demikian lalu dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia ini pun telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dalam riwayat lain ini riwayat Bukhari dan Muslim masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan lafad tulhikum kama alahatskum dunia akan melalaikan kalian sebagaimana dunia melalaikan orang-orang sebelum kalian. Ini bahayanya dunia. Coba kalau orang punya uang agak besar, umpamanya 500 juta. Yang tadinya dia nggak banyak kesibukan, waktunya banyak luang setelah punya 500 juta pikirannya mulai kreatif ini kalau 500 ini gak digolangkan bisa habis ya akhirnya dia mikir bisnis akhirnya dia bikin sebuah usaha nah, setelah ada usaha apa yang terjadi Waktunya banyak tersisa untuk mengelola usaha ini. Pikirannya juga begitu, hatinya juga begitu. Ini kebawa-bawa sekalipun dalam sholat. Ketika sholat Allahu Akbar takbir yang difikirkan usahanya. Ketika berdoa di dalam sujud atau susi sholat atau dalam doa-doa yang makbul yang selama ini dipanjatkan minta ampunan. Yang selama ini dipanjatkan minta rahmat, minta barokah, minta surga, minta diselamatkan dari azab neraka. Setelah Usama belok, ya Allah lancarkan usaha saya. Ya Allah hindarkan usaha saya dari kerugian. Ya Allah pertemukan saya dengan relasi-relasi dengan klien-klien dengan langganan-langganan yang membuat usaha saya bisa lebih maju. Doanya juga untuk dunia, ya. Makin maju usaha, makin berkembang ini usaha, makin menyita banyak waktu. Wah, ini sukses bikin cabang baru di tempat lain. Baso saja jualan baso maju Sampai nggak gimbung itu nubeli, uh, buka lagi itu di jalan anu, buka cabang, ya. Maju lagi, buka lagi, sampai 10 cabang liur tak, Uang banyak, pikiran tambah kusut memikirkan urusan baso. Terus hati juga ya begitulah harus ngontrol keuangan di sini berapa, Pemasukan di sini berapa? Mana yang lebih laku? Oh, di sini ternyata yang lebih laku dianalisa tuh. Kenapa? Apa karena karyawan atau karena lokasi atau karena harga atau karena apa dianalisa untuk dikembangkan lagi di tempat lain yang penghasilannya kurang. Ah, seperti itu. Ya. Sampai akhirnya dia lalai dari rambu syariat. Kenapa di sini laku? Sebab karyawannya karyawati. Daya tariknya besar, abegi-abegi yang cantik. Oh ini, bukan baso-baso ting, baso nama nggak enak. Pelayannya tuh, kalau gitu ganti nubara rutut jadi itu diganti ke nugarilis. Nah mulai itu rambu syariat dilanggar. Ya, awalnya menjual produk, lama-lama menjual pelayanan. Akhirnya melibatkan orang-orang yang secara syari mestinya nggak boleh dilibatkan karena mengandung nilai bahaya terhadap kemaksiatan. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang senada dengan hal itu tentang rendahnya dunia dan bahayanya dunia bagi manusia. Berkata muallif hafizahullah fala budda liman arada li imanihi namwa wal quwwah wa ahabba lahu salamata min adh-dha'f wan naqas ayujahida nafsahu fil bu'di an fitanid dunya wa mughriyatiha wa mulhiyatiha wa ma aktsaruha bagi orang yang menginginkan imannya berkembang dan kuat dan menginginkan keselamatan iman dari kelemahan dan kekurangan, hendaklah dia bermujahadah, berjuang bersungguh-sungguh memerangi dirinya agar menjauhkan dirinya dari fitnah-fitnah dunia, dari godaan dunia, dari kelalaian dunia dan betapa banyaknya hal tersebut. Terus, nah ini kiatnya bagaimana caranya agar agar nih kita bisa menjauhi dunia. Wala yatimmu lahu dzalik wala yatahaqqaqu illa an nadhar fi amrayn. Tidak akan sempurna usaha tersebut. Tidak akan bisa berwujud usaha tersebut. Usaha untuk bisa menjauhkan diri dari fitnah dunia ya kecuali dengan memperhatikan dua hal berikut ini. Perhatikan dua hal berikut ini. Pertama, an-nazar fid dunya. Memperhatikan dunia. Perhatikan dunia. Apanya yang harus diperhatikan? Pertama, sir'atu zawaliha wa fana'iha wa idmihaliha wa idmihalila Kata mu'alif pertama perhatikan betapa cepat kehancuran dunia, kepunahan dunia, kebinasaan dunia, berkurangnya apapun yang ada di dunia dan hinanya dunia. Wa almil muzamahati alaiha. Nah, ini yang jarang disadari Perhatikan juga penderitaan, rasa ketidaknyamanan bermuzahamah dengan dunia. Bermuzahamah itu berdesak-desakan icikibung tadi nakahirupan dunia. Apa icikibung tadi? bergulat dalam kehidupan dunia. Itu pertama melelahkan, yang kedua membuat kita menderita, tapi kita nggak sadar bahwa itu sebuah penderitaan. Ketika orang cita-citanya pikirannya dunia, hatinya juga dunia, ikhtiar yang dilakukannya untuk dunia. Sebenarnya itu sebuah penderitaan tapi dia tidak sadar bahwa itu sebuah penderitaan. Nah, itu perhatikan semua yang ada di dunia. Ternyata sudah kita isi singgung tadi, dunia ini singkat dibanding akhirat jauh. Dunia ini hina. Dunia ini banyak penderitaan, dunia ini penyakit, dunia ini membahayakan. Bahayanya apa? Kita lalai dari akhirat. Bahayanya apa? Kalau lalai dari akhirat kita celaka dengan kecelakaan yang abadi di akhirat. Itu bahaya. Makanya tanamkan. Nabi SAW sering kita bahas suatu saat menemukan bangkai seekor anak kambing yang daun telinganya sudah putus. Kalau ini hidup gak berharga. Dijiwir ku Nabi SAW teteh. obrol. Siapa yang mau membeli anak kambing yang sudah mati ini seharga dua dirham. Kata para sahabat, nggak ada di antara kita yang mau membeli itu seharga dua dirham. Untuk apa? Tidak bisa dimakan. Cari kerjaan aja harus dikubur ya. Kalau gitu gratis. Siapa yang mau? Para sahabat menjawab, Ya Rasulullah, ingkana hayyan. Kalau dia masih hidup, dia nggak ada artinya, nggak ada harganya. Apalagi kalau dia sudah mati. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi la dunya ahwanu indallahi min hadha. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini. Anak kambing saja sudah nggak ada harganya, hina dalam pandangan manusia dunia lebih hina daripada itu di dalam pandangan Allah Subhanahu Seorang sahabat, sahabat ini uh, berada cukup kaya. Ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya, "Ma ta'amuka Apa makananmu pada hari ini? Dia menjawab, "Allaham wal laban." daging dan susu. Itu menunjukkan kaya dia. Kalau yang tidak mampu bukan daging dan susu, paling tempe dan tahu. Atau kalau di zaman itu roti kering. Saking keringnya kalau digigit itu seperti batu keras. Agar bisa dimakan dicelupkan dulu ke dalam air baru dikenyot, ayatah gegelin. Itu juga makanan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apalagi di sana itu karena udaranya kering menyerap cairan dari apapun. Kalau umpah ada roti lembek gitu ya simpen sejam dua jam mengeras itu kalau di sana. Kalau di kita memang enggak karena udaranya lembab. Kalau di sana kering. Jadi disimpan sebentar mengering itu kayak batu bisa dipakai melempar sakit itu. Itu kalau orang tidak punya. Saat itu nggak ada kulkas, saat itu nggak ada microwave, saat itu nggak ada tempat penyimpanan makanan yang aman dengan suhu yang konstan nggak ada. Jadi kalau orang makan dengan daging dan susu kaya. Lalu kata Nabi SAW, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu makanan yang sudah kau makan itu nanti akan berubah jadi apa? Tapi sahabat ini cerdas. Tidak vulgar di dalam menjawab. Tapi dia menjawab, Yasiru idha ila maqad alimta ya Rasulullah. Dia akan berubah menjadi seperti yang sudah engkau tahulah jadi apa ya. Cerdas tidak di jawaban? Cerdas. Kalau orang tidak cerdas bisa belak-belakan ya. Bisa belak-belakan. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah dunia ini di sisi Allah seperti apa yang keluar dari tubuhmu setelah kamu makan. Bayangkan sehina itu. Kita kalau sudah makan terus dibuang ke WC, nggak ada rasa sayang dilirik pun tidak pernah. Keluar sedikit langsung banjur. Gak pernah ada rasa sayang. Aduh, jangan-jangan sate yang tadi tuh. Gak, gak pernah. Dilirik pun tidak, dilihat pun tidak. Gak mau kita. Keluar sebentar sedikit, banjur. Keluar sebentar sedikit, banjur. Ya, Gak pernah ada yang melihat. Seperti itu dunia dalam panah Allah SWT. Oleh karena itulah dunia begitu hina. Sehina itu. Dunia begitu tidak berharga, begitu rendah serendah lebih rendah daripada bangkai anak kambing yang tadi dijelaskan. Kata mu'alif wa akhiru dhalik al-zawwal wal inqita' ma'a ma yaqibu min ha, min hasrah wal asaf fa talibuha la yanfaku min hammin qabla husuliha wa hammin fi hali dhafar biha wal ghammin wa huznin ba'da fawatiha akhir dari kehidupan dunia, akhir dari kesenangan dunia adalah fana, zawal, hilang, musnah, terputus. Dan berakhir dengan penyesalan, berakhir dengan rasa sayang. Orang yang menuntut mencari dunia, dia tidak akan bisa menghindari dari keresahan dan kegelisahan sebelum dunia itu diperoleh tidak pernah lepas dari keresahan kegelisahan setelah dunia itu diperoleh dan tidak pernah lepas dari keresahan dan kesedihan ketika kehilangannya. Orang ketika mencari dunia, mencari harta ataupun kedudukan, dalam hatinya ada keresahan, harus jangan-jangan gagal, jangan-jangan nggak dapat apa-apa, jangan-jangan saya bisa apa namanya capek tuh parurugus, capek gawe barjeng terkapake kapake gitu. Sebelum itu didapat ada ketidakpastian, ada keraguan. Setelah didapat, tidak tenang juga. Ini kalau dibiarkan nggak digolangkan, ini hilang, ini musnah. Digolangkan. Ketika digolangkan harus jangan-jangan rugi, jangan-jangan ditipu, jangan-jangan karyawan pekerja saya nanti korupsi dan seterusnya. Masih resah juga, ya. Dan begitu dunia hilang dari dirinya, baik karena rugi atau apapun, wah kesedihannya lebih lebih besar lagi daripada sebelumnya. Pertama, perhatikan dunia. Rendahnya dunia, hinanya dunia, singkatnya dunia, fananya dunia harus kita tanamkan dalam diri kita terlebih bahayanya dunia. Bahayanya tadi apa? Bisa melalaikan. Melalaikan dari apa? Kewajiban-kewajiban ditinggalkan. Apalagi bahayanya, bahayanya karena terlalu fokus kepada dunia, larangan-larangan Allah dilanggar dia mencuri, dia korupsi, dia nipu, dia berdusta, dia bersumpah palsu. Oh, segala macam pelanggaran dilarang, dilalu, dilakukan sekedar untuk bisa meraih dunia dan itu bahaya. Inilah poin pertama yang harus kita perhatikan, yaitu dunia itu hina, rendah dan berbahaya. Kedua yang juga harus kita perhatikan adalah an-nadharu fil akhirah wa iqbaluha wa maji'uha wa la budda wa dawamuha wa biqa'uha wa syarafu ma fiha min al-khairat wal musirrat wa wattaf wattafawat alladhi bainahu wa bainama hahuna fahiya kamalun Qala subhanahu wa ta'ala wal akhiratu khairu wa abaqa. Fahiya khairatun kamilatun daimatun. wa hadha خيالات naqisah munqati'ah mudmahilah Kedua, perhatikan akhirat. Akhirat apa yang harus diperhatikan? Pertama, pasti akan didatangi atau akan mendatangi. Kalau dunia tadi pasti akan ditinggalkan. Akhirat pasti akan didatangi, mau tidak mau. Mau ridho mau tidak, ya. Mau menghindar mau tidak, tetap menghindar nggak bisa dihindarkan. Alam akhirat pasti akan dialami. Itu yang pertama. Kedua, dawam dan biqa. Itu abadi itu selamanya tempat yang tidak akan pernah dan tidak mungkin kita tinggalkan itu akhirat tempat di mana kita tidak akan pernah mati lagi itu akhirat kalau di dunia kan pasti tadi mati ditinggalkan kalau di akhirat nggak mungkin ada kematian sudah sering kita jelaskan kematian nanti setelah ahli surga semuanya ke surga, ahli neraka semua ke neraka sudah nggak ada yang pindah lagi. Nggak ada lagi orang yang pindah dari neraka ke surga karena sudah sudah pindah semuanya. Hatta orang mukmin yang paling tipis, paling kecil, paling rendah imannya, paling besar dosanya ke neraka dulu itu sudah di over ke surga, sudah dipindahkan. Sudah. Yang tinggal hanyalah ahli neraka yang abadi, ahli surga yang abadi, lalu didatangkan kambing. Kambing itu simbol dari kematian. Dibawa ke tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu ditanya ahli surga, ahli neraka, kamu tahu ini enggak? Ya, tahu itu adalah maut, itu kematian. Kececet itu kambing tadi, sembelih. Mati. Matinya sudah mati. Kalau matinya sudah mati berarti mati tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi kematian. Setelah itu karena matinya sudah mati. Lalu malaikat yang menyembeli itu berkata kepada ahli surga, "Ya ahlal jannah khulud la maut." Wahai ahli surga, sekarang kalian abadi, tidak akan ada lagi kematian. Ahli surga yang dengan kesenangan yang ada, yang sempurna dalam surga, sudah berbahagia. Begitu kematian sudah mati sehingga tidak ada lagi mati karena matinya sudah mati. Mereka tambah <laughs> bahagia lagi. Kenikmatan yang sempurna ini ternyata akan abadi. Termasuk keabadiannya adalah abadi yang tidak membosankan. Karena bosan penderitaan dan di surga tidak ada penderitaan. Wahai ahli neraka sekarang kalian khulud sekarang kalian itu abadi, tidak ada lagi ada kematian. Orang ahli neraka yang tadinya sudah sedih, sudah menderita karena disiksa, setelah mendengar siksa ini akan abadi, nggak akan pernah mati lagi, tambah sedih lagi. Tambah menderita lagi fisik ataupun psikis. Nah, abadilah kehidupan di dalam neraka. Dan itulah negeri yang sebenarnya hidup yang sebenarnya itu di sana Allah menyatakan wa inna daral akhirah lahiyal hayawan sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya ya jadi pertama yakini akhirat akan datang kedua itu abadi ketiga wa syarafu ma fiha minal khairat wal musirat. ketiga nih yang harus diperhatikan adalah kemuliaan, keagungan, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, kesempurnaan yang ada di akhirat. Selain abadi, selain pasti datang, seluruh nikmatnya begitu sempurna. Kenikmatannya tidak diakhiri, tidak dicampuri oleh kebosanan. Kenikmatannya tidak dibatasi oleh batasan apapun. Tidak seperti di dunia. Semua kenikmatan, kepuasan, kelezatan ada batasnya. Kita lagi lapar. Kemudian disediakan makanan yang terenak. Aduh nikmatnya luar biasa. Berapa menit kita bisa merasakan kenikmatan makan itu? Sejam? Enggak. Lima menit, ya, sudah rubah posisi tadinya sila. Kemudian setelah agak penuh, <sighs> sila tutup. ya Ada terjemahannya sila tutup. Kemudian si kancing celana agak dibuka. keluar lagi nanti. Sudah ada batasnya tuh. Ya. Semua kita sangat ngantuk, ingin tidur tidur. Ada maksimalnya. Dua jam, tiga jam setelah puas bangun nggak bisa lagi, nggak nikmat lagi dipakai tidur, dipaksa tidur pusing. Semuanya begitu. Itu di dunia. Ada batasnya, ya. Di akhirat nggak ada batasnya. Di akhirat kita makan, kita minum bukan karena lapar, bukan karena haus. Di sana tidak ada lapar, tidak ada haus. Lalu untuk apa makan dan minum? Sekedar untuk menikmati lezatnya makanan. Sekedar untuk bersenang-senang. Sekedar untuk memuaskan selera makan kita terhadap makanan lezat yang sangat kita inginkan dan tidak akan pernah dibatasi oleh kenyang apalagi kemerkaan tadi. Enggak. Wah, udahlah senangnya itu sebegitu sempurna. Allah menyatakan wal akhiratu dan lebih lebih abadi. Nah, bayangkan dunia Tadi seperti itu dunia itu selalu berkurang, dunia itu ada batasnya, dunia ini akan musnah, ya. Akhirat kebaikannya seluruhnya sempurna. Bandingkan dunia dengan akhirat. nggak bisa dibandingkan. Maka dengan meyakini dua perbandingan dunia dan akhirat seperti itu, ini menjadi modal utama bagaimana kita bersikap terhadap dunia dan terhadap akhirat. Berkata muallif fa idza ta'ammala fi hadainil amrayn wa ahsana an-nadhara fihima hadahu dzalika li ithalil akhiratil baqiyah ala dunya ala dunyal faniyah wa akbaru aunin lahu fi tahqiqi dzalik An-nazar fi halir Rasul alaihi salatu wasalam wa siratihi huwa wa ashabihi min nabdhihim laha wa ra'a dhuhurihim wa sarfihim anha qulubahum wa tirahihim laha fahum lam ya'lafuha wa hajaruha wa lam yamilu ilaiha wa adduha sijnan la jannatan fazahadu fiha az-zuhad. ya apabila kita memperhatikan dua hal tadi dunia dan akhirat dan membaguskan analisa kita terhadap dua hal tadi maka kita akan tertunjuki untuk lebih mengutamakan akhirat yang abadi dibanding dunia yang fana. Orang yang berakal adalah orang yang lebih mengutamakan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada yang murah ya. Tadi saya ada ngirim video apa? Hmm, ada orang bawa satu wadah telur penuh. setelah telur. Diambil satu, mau digoreng. Yang satu yang mau digoreng ini disimpan di atas eh, dekat kompor. <laughs> Begitu disimpan kan dog bulatnya ngagorolong mau jatuh. Dia ingin menyelamatkan telur yang satu. Apa yang dia lakukan? Dia lempar ini. <laughs> <laughs> Sementara dia senang, Alhamdulillah, meren bahasa orang namanya. Satu ini selamat. Begitu dia menoleh, lusinan telur, dia buang. Setelah dia sadar bahwa dirinya sebodoh itu, dia menyesal apa akibatnya? Ini telur yang sel dibanting lagi. Aduh, dibanting lagi dia. Ya, Si kompornya ditajong. <laughs> Karena dia rela menyelamatkan satu telur dengan mengorbankan lusinan <laughs> telur tadi. Itu bari telur yang satu dengan lusinan nggak seberapa. Apalagi nanti orang yang mengejar dunia mengorbankan akhirat jauh lebih menyesal lagi daripada orang ini tadi, ya. Jadi Orang yang cerdas adalah orang yang apa? Lebih memilih akhirat daripada dunia. Karena akhirat jauh lebih berharga daripada dunia dari segala segi. Kata Nabi SAW, "Ma dunya "Madunya minal akhirah illa kama adkhala ahadukum ya yadahu fil yammi." Falyadhur ila ma yarji. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali taubahnya seperti salah seorang di antara kalian yang menyelupkan jarinya ke lautan fil ke samudra yang sangat luas lalu dicabut lagi perhatikan air yang menetes kembali dari telunjuk kita ya ini kan basah dicelupkan ada yang netes nggak itulah dunia Sedangkan samudra yang begitu luas itulah akhirat. Jadi perbandingan dunia dengan akhirat ibarat satu tetes air dibandingkan samudra yang maha luas. Samudra itulah akhirat dan satu tetes air itulah dunia. Itu kesenangannya, kenikmatannya. Berbanding sebanding tidak? Tidak sebanding, tidak bisa dibandingkan, ya. Nah, jadi demikian orang yang cerdas akan lebih memilih mengutamakan akhirat daripada dunia yang fana. Wa akbaru aunin lahu fitahki dzalik. Nah, perkara yang paling bisa membantu untuk mewujudkan hal itu adalah memperhatikan sejarah perjuangan Nabi Sulsam dan para sahabatnya. Lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya bersikap terhadap dunia dan bersikap terhadap akhirat. Mereka meletakkan dunia di belakang punggung mereka. Mereka menyingkirkan dunia dari hati-hati mereka. Mereka membuang dunia dan sama sekali tidak memburuknya mereka meninggalkan dunia dan sama sekali tidak cenderung kepadanya. Mereka menganggap dunia sebagai penjara dan bukan surga. Mereka pun bersikap zuhud dengan sebesar-besarnya zuhud dalam kehidupan di dunia. Itu sikap mereka. Coba kalau umpamanya kita punya Uh, satu mangkok baso isinya dua yang besar dua-duanya. Datang orang, coba untuk saya satu. Bisa diberikan bisa, tapi berat. Aduh lebar eh. Gitu ya. Atau kita punya uang satu juta, diminta lima ratus ribu, dikasih tidak? Dikasih tapi manyun. Sambil apa namanya nyungkun. Saya butuh uang 500 ribu lah pinjam atau untuk saya minta. Tah tu lebok tah. <laughs> Bari teritonya Tapi umumnya enak aja. Kalau mau nih 5 ribu dari 1 juta. Tapi coba Nabi saw. beliau memiliki apa namanya binatang ternak penuh sepenuh lembah. Datang orang kafir, lihat seperti yang tertarik, kagum. Kata Nabi SAW, kamu suka? Suka. Kalau begitu ambil semuanya <laughs> milik kamu. Orang kafir lah. Kalau kamu mau, ambil aja semua. Benar, benar. Diambil semuanya tuh. Jadi sesakan hijau kita. Orang kafir. Kalau diuangkan berapa miliar itu? Kambing, unta, sapi, berapa miliar? Sapi aja umpamanya sekarang minimal 20 juta, unta 30 juta, ada 100 saja. Berapa miliar itu? Dikasih semuanya tuh. Sudah. Karena apa? Dunia gak ada harganya di pandang, dalam pandangan Rasul SAW Dunia itu tidak disimpan di hati, tapi di belakang punggungnya. Tapi ada gak efeknya kepada dakwah? Ada. Dia menggiring kambing-kambingnya, ya pemberian Nabi SAW ke kampungnya. Orang-orang kaget melihat si orang ini memperoleh apa binatang ternak sebanyak itu lalu dari mana? Apa kata orang ini? Ayuhan nas aslimu fa inna Muhammadan qad a'ta ata'an lam yakhshal faqr. Hai manusia Islamlah kalian. Karena sungguhnya Muhammad telah memberikan kepadaku sebuah pemberian orang yang tidak takut miskin, tidak takut sengsara, semua diberikan. Akhirnya sekampung itu Islam semua. Gara-gara itu. Oleh karena itulah maka mereka itu menjadikan dunia di belakang punggung mereka bukan di hatinya. Menjadikan dunia menganggap dunia sebagai penjara bukan surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Siapa yang mengejar dunia dia akan terpenjara dengan kenikmatan dan kelezatan. Maka karena menganggap dunia ini eh, penjara, maka mereka hindarkan dunia ini. Mereka jauhi dunia ini dengan sejauh-jauhnya. Habis waktunya gitu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka menganggap dunia ini sekali lagi sebagai penjara dan bukan surga. Makanya mereka menghindari. Mereka menganggap dunia ini sebagai jembatan penyeberangan bukan tempat untuk menetap. Mereka menjadikan dunia ini ibarat tempat berlalu dan bukan tempat untuk ditinggali secara abadi. Mereka menganggap dunia ibarat pohon rindang yang dipakai istirahat sementara di tengah perjalanan. Seusai istirahat itu, memuaskan dirinya, membuat dirinya fresh lagi, maka dia pun akan pergi kembali meninggalkannya menuju kampung halamannya yang abadi ya di akhirat. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah ash shuara 205 207, Afaro'aita in matta'nahum sinina thumma ja'ahum makanu yu'adun ma makanu anhum ma kanu yumatta'un." Kata Allah, Tidakkah kamu melihat orang-orang yang apabila kami memberikan kenikmatan kepada mereka beberapa tahun, kemudian datanglah kepada mereka maut yang dijanjikan kepada mereka. Maka tidak bermanfaat sedikit pun seluruh kesenangan yang telah mereka rasakan. Malah bukan tidak bermanfaat, malah madarat karena semua kesenangan itu akan diapa? Ditanya, summalatus alunna yauma idzin 'anin naim." Coba Allah menyatakan, summalatus alunna Kemudian kalian benar-benar akan ditanya. Yauma idzin pada hari itu. Dari apa ditanya? Seluruh kenikmatan, 'anin naim, semua kenikmatan akan ditanya, ya. Dalam surah Yunus ayat 45 Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum" Kalam yalbathu illa sa'ah minan nahar yata'arafuna bainahum. Kata Allah Azza wa Jalla pada hari ketika kami mengumpulkan mereka di akhirat seolah-olah mereka tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya sesaat siang hari saja. Jadi masa-masa kehidupan dunia yang dahulu dianggap panjang setelah di akhirat itu hanya sekejap. Dalam Ar-Rum ayat 55 Allah menyatakan wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Pada hari ketika hari kiamat terjadi bersumpahlah orang-orang durhaka bahwa mereka tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya sesaat saja. Ternyata perjalanan hidup kita di dunia ini sebentar, sesaat. Dan kita akan bisa menyadarinya nanti setelah dunia ini ditinggalkan. Sekarang kita umpah udah puluhan tahun ya. Di sini macam-macam ada yang sudah 70 tahun, ada yang 60, 50, 40, ada yang baru 30. Saya masih di bawah itu. <laughs> Perasaannya. Nah, kita yang sudah puluhan tahun merasa usia puluhan tahun itu asa cikenehnya cikeneh orang teh anak-anak sekarang sudah punya anak-anak lagi anak-anak kita juga hampir punya anak lagi tuh Pala rasanya baru kemarin ya sekian puluh tahun waktu yang berlalu kita alami seolah-olah hanya sebentar Apalagi nanti kalau sudah di akhirat, ternyata di dunia hanya sebentar. Seluruh kenikmatan yang ada nggak terasa lagi sisanya sedikit pun. Tadi kita sarapan makan dengan apa? Enak tidak? Katakanlah enak. Sekarang masih ngeras kerasa nggak enak? Enggak. Yang ada pahang namanya nyesa. Sebab tadi sudah memakan bawang umpamana. Bawang nah sudah nggak terasa, baunya masih ada. Apalagi yang makan pakai petai atau jengkol tadi. Petai jengkolnya udah kemana, <laughs> aromanya masih nempel terus. Seluruh kenikmatan yang pernah kita alami di masa-masa lalu, bahkan di tadi pagi sekarang sudah nggak terasa lagi sisanya. Apalagi nanti di akhirat ya. Inilah penjelasan tentang apa? tentang hinanya dunia. Jangan terfitnah oleh dunia, apalagi fitnah dunia melalaikan kita dari akhirat. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejar kita dalam keadaan dunia itu tetap hina dalam pandangan kita. Siapa yang mengejar dunia dengan melalaikan akhirat, dunia akan lari untuk meninggalkannya ya. Allahu a'lam bishawab. Ini ada dua buku. Satu, dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Mungkin ada hadis yang tadi ya, ya di sini. Susunan Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas. Ada yang mau? Ikhwan ada yang mau? Ahwat, ini nggak dikasih Ahwat? Ya, karena ada peribahasa ladies first. Maka pertama saya sodorkan ke Ikhwan dulu. <laughs> Ladies first itu prinsip orang sono, prinsip orang kafir jangan diterapkan di kita ya. Siapa yang mau? Siapa? Ladies first. <laughs> Ada yang mau? Pak, siapa namanya Pak? Pak Syaiful. Pak Syaiful pernah ya? Dikasih hadiah sama saya pernah? Ah oh, jangan. Siapa yang belum? Yang belum, yang belum. Siapa namanya? Ruli. Ah, pernah? Ah. Kalau mau ini coba jawab dulu pertanyaan saya. Pakai mic biar kedengaran sama akhwat. Sebutkan tiga saja di antara sekian banyak perbandingan dunia dan akhirat. Bisa dari segi waktu, bisa dari segi kenikmatan, bisa dari segi segi yang lain atau dua saja di antaranya ya. Sebutkan. Ya, kalau dunia sementara, cepat, panah, hina. Kalau akhirat abadi selamanya nikmatnya tidak pernah berhenti. Udah gitu aja. Luas. udah gitu aja. <laughs> ya udah. Ya. Barakallahu fiik. Fadhal, silakan. Kumaha deui ya tuh. Afan. Uh, ada lagi buku lain pengaruh niat dalam kehidupan Ustaz Badrus Salam. Ada yang mau Ahwat aja ya, Ahwat ya. Ahwat, siapa yang mau Ustaz Badrus Salam silakan ngacung. Maksudnya bukunya. Ada tunjuk satu orang oleh panitia. Siap? Ya, siap. Iya. Kenapa Nabi SAW lebih mengkhawatirkan kekayaan atas umatnya daripada kefakiran. Demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian Tapi yang aku khawatirkan adalah dunia diberikan kepada kalian Kenapa lebih mengkhawatirkan kekayaan daripada kemiskinan? Karena dunia lebih karena apabila kita mementingkan kekayaan, kita akan memikirkan tentang dunia dan dunia akan membinasakan terhadap umatnya. Uh, awatnya pinternya, Ya barakallahu fik. Cacakan bari ngobrol itu ya, teh. Tapi benar. Nanti saya kasih ya ke sana. Taib. Barakallahu fik. Ini salah satunya ya benar. Pertanyaan sekarang dari uh, dari jamaah. Bagaimana jika seorang yang sibuk mencari dunia untuk melunasi hutang-hutangnya, tapi belum juga bisa terlunasi. Sementara dia takut mati dalam keadaan berhutang, makin diusahakan kok katanya dunia itu semakin menjauh. Apa yang mesti seseorang lakukan agar hutangnya terlunasi dan ibadah pun baik? Ya membayar hutang kewajiban Mengejar dunia untuk bisa mengejar hutang ibadah Ibadah yang agung ya Yang jelas kalau ketika kita berhutang Kita berniat benar-benar melunasinya Kemudian kita berusaha Terus mati Dalam keadaan masih belum terbayar juga hutang itu Ahli warisnya juga tidak mampu membayarkannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan menanggung hutang-hutangnya di akhirat nanti ya. Sebagaimana hadis tentang hal itu dibahas oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Adapun orang yang berhutang lalu dia punya untuk melunasi tapi tidak dibayar juga lalu mati dalam keadaan demikian inilah yang akan dituntut. Jadi yang pertama berhutangnya karena hal yang sifatnya memang darurat. Kedua dia bertekad untuk membayar. Ketiga dia berusaha cari uang untuk bisa melunasi hutangnya. Tapi karena kondisi susah, nggak dapat-dapat mati dalam keadaan demikian. Insya Allah Allah juga maha melihat dan maha adil. Nabi SAW menyatakan aku lebih berhak atas hutang-hutang umatku yang tidak terbayar. Tidak terbayarnya karena kondisi. Karena memang kemampuannya yang tidak termiliki ya. Insya Allah enggak apa-apa. Bagaimana caranya agar hutang bisa cepat lunas? Ya pertama berusaha. Kedua jangan lupa berdoa. Doa berlindung dari apa? Dari hutang. Allahumma Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inni a'udzubika min hamazat eh, Allahumma inni a'udzubika min uh, eh, min al-hammi wal hazan wal jubni uh, wal azzi wal jubni wal wadhlai ya lupa lagi Wadalah wa til a'da. Hmm. Aidina salat melancarnya. <laughs> Ai di luar salat lupa. Allahumma Allahumma ini a'udzubika minal hami wal hazan wal azzi wal kasal wa wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Nah itu contohnya ya. Baca doa-doa itu. Maka insya Allah Allah akan memudahkan bagi kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Jika suami ingin hidup sederhana dan memperbanyak ibadah, sedangkan istri menuntut agar banyak bekerja agar punya rumah bagus, mobil bagus, maka seperti apa sikap suami sebaiknya? Ya, pertama didik istri untuk lebih mencintai akhirat daripada dunia. Kalau memang suami tidak mampu memenuhi itu atau mampu tapi dengan mengorbankan agamanya ya didik istri. Tapi kalau Allah memudahkan rizki bagi dia, ya, kemudian mengikuti keinginan istri memperbagus uh, rumah sehingga nyaman bagi dirinya, ada kendaraan yang lebih mempermudah semua keperluan-keperluannya, tidak masalah. Sebab Nabi SAW juga menyatakan bahwa sumber kebahagiaan itu tiga. Rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, dan tetangga yang baik. Dan itu hal yang dibolehkan. Dengan rumah yang bagus dia merasa lebih nyaman ibadah. Lebih tenang ibadah. Dengan kendaraan yang bagus seluruh kepentingan-kepentingan dia bisa lebih mudah dicapai. Ngaji gampang, mau hujan, mau panas, mau gimana pun nggak masalah gitu ya. Mau macet nggak masalah karena diperhitungkan oh macet dua jam sebelumnya berangkat. Hujan tenang ada mobil, panas tenang ada AC, tidak ada yang menghalangi dia untuk ngaji seperti itu. Kalau mampu tanpa memberatkan, nggak apa-apa dipenuhi tapi kalau mengejar dunia untuk memenuhi kebutuhan istri tersebut harus mengorbankan agamanya maka jangan dan berikan pengertian kepada sang istri. Baguskah mengejar dunia mencari harta yang banyak dengan tujuan akhirat Misal membangun pesantren, masjid, menghajikan keluarga bagus tanpa melalaikan kita dari ibadah. Umpamanya sholat berjamaah kita tetap terpelihara. Setiap ada pengajian tetap kita bisa hadir ya. Hafalan, murajaah dan penambahan Al-Qur'an tetap kita jaga ya. Dunianya dimudahkan, bisa menghajikan orang tua, saudara, keluarga, ya bagus. Untuk akhirat tapi kalau kalau dia sibuk mencari dunia dengan cita-cita menghajikan orang tua keluar keluarga, tapi berakibat sholat berjamaah ditinggalkan, pengajian-pengajian tidak bisa dihadiri karena terlalu sibuk. Akhirnya akhirat untuk dirinya pun dia tinggalkan, maka itu nggak benar. Walaupun cita-cita kekayaan ini saya membangun masjid, pesantren, membiayai anak-anak yatim, menghajikan orang tua. Iya, tapi sementara dia mencarinya meninggalkan akhirat yang sudah ada pada dirinya. Melalaikan semua kebaikan yang selama ini sudah dipeliharanya demi dunia. Nanti dunianya nggak kejar, akhirat yang sudah ada ditinggalkan, menghajikan juga tetap nggak bisa, membangun masjid juga nggak bisa, lepas semua kebaikan dari dirinya itu rugi dan itu salah satu di antara perangkap setan untuk menggoda manusia ya. Awalnya didorong manusia mengejar dunia dengan niat yang baik. Kamu kan mau nyumbang masjid tuh, ayo cari dunia. Sementara berjamaah sholat tinggalkan dulu lah. Nah, untuk masjid. Nanti setelah masjidnya jadi baru berjamaah lagi. Itu awalnya. Nah setelah masjidnya jadi dia sudah enjoy dengan kehidupan dunia terlalu menikmati kesenangan dunia. Umat Islam harus kaya agar bisa membangun peradaban dakwah dan tidak diremehkan agama lain. Bukan harus, kalau harus ini seolah-olah kalau nggak kaya hina gitu kan. Boleh kaya, tapi tidak melalaikan kewajiban dan tidak melalaikan akhirat. Tapi kalau harus enggak. Nah sekarang kalau orang tidak kaya tapi dia loyal, komitmen, konsekuen kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tetap akan menjadi manusia mulia dalam pandang manusia dan juga dalam pandang Allah SWT. Ya? Jadi jangan pakai kata-kata harus. Boleh kaya. Tidak terlarang. Ustaz, kalau dunia ini fana, hina, sementara dan juga sementara pasti ditinggalkan setelah bertemu dengan al-yakin. Kenapa kok masih banyak yang hubud dunia, cinta dunia termasuk kaum muslimin dan faktor-faktor penyebabnya. Apa saja serta apa dampak buruknya dari hubud dunia itu. Ya karena lemahnya iman, karena ketidaktahuan atau lalai dari nilai dunia dan nilai akhirat. Karena berkurangnya iman dan berkurangnya iman karena apa ya? Karena hal-hal yang sudah kita jelaskan. Nah, salah satunya menganggap dunia sebagai tujuan utama, ya. Itu faktor iman. Imannya lemah ya ber, ber, berakibat seperti tadi. Faktor apa saja ya faktor lemahnya iman tadi. Apa dampak buruk dari hubung dunia? Takut mati dampak buruknya lalai akhirat, dampak buruknya malas ibadah, dampak buruknya bukan hanya malas ibadah, benci kepada orang yang mendakwahkan kebaikan. Disangkanya ustaz dan itu nyindir dirinya. Si ustaz usil amat setiap ngomong nyindir saya. Padahal kenal juga enggak ya. Nah itu tadi sensi dan baper tadi. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Profesi saya sebagai sopir taksi online. Terkadang mendapatkan order penumpang yang tidak seakidah. Misal orang Nasrani yang meminta diantar ke gereja. Bagaimanakah hukumnya? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya menunggu orderan penumpang di masjid? Apakah diperbolehkan? Jazakallah khair. Iya, pendengar uh, dari radio mungkinnya berprofesi sebagai sopir taksi online. Boleh nggak mengantar orang kafir? Memberikan servis atau bermuamalah yang baik dengan orang kafir selama bukan kafir harbi dibolehkan. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ya antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggal kamu dan Allah sangat mencintai orang-orang berbuat adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Allah hanyalah melarang kalian untuk bermualah berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kamu yang mengusir kamu dari tempat tinggalmu atau membantu orang kafir untuk mengusir kamu. Ini tidak boleh. Wa may yatawallahum faulaika Siapa yang masih bermuamalah dengan baik kepada mereka, itu orang zalim itu. Jadi kalau kafirnya kafir yang tidak memerangi kita, maksudnya tidak memerangi setelah zahir ya. Kalau dalam hatinya ada kebencian ya pasti itu. Tapi orang kafir yang kita temui di jalan ini tidak terlihat baik dari omongan, dari sikapnya sebagai orang yang memusuhi, enggak. Dalam hatinya mungkin, mungkin. Walantardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a Tapi lahiriahnya tidak menampakkan itu, silakan perlakukan dengan baik ya bisa boleh kita bermuamalah, berjual beli, utang piutang, gadai menggadai dan menolong. Ya, cukup sampai di sini saja sudah azan. Subhanakallahum bihamdik, syadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi